Dan di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengannya adalah dengan hidayah untuk berislam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa memeluk agama yang hak ini di mana tidak ada agama selain Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala innad dina indallahi islam Sungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan karena dengan Islam ini kita semua keluar dari keumuman mereka-mereka yang merugi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين Barang siapa yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga ikhwanifillah, ketika seorang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Islam, maka jangan sekali-kali mencari kemuliaan selain dengan Islam tersebut. Karena siapa saja yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Sebagaimana hal ini telah dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma nabghi al-'izza bighairihi adzallana Allah." Kita semua adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan dengan Islam. Maka kapan saja kita mencari kemuliaan selain dengan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita. Dan tidaklah kehinaan serta kelemahan yang menimpa kaum muslimin kecuali dikarenakan kebanyakan kaum muslimin mencari kemuliaan selain dengan kemuliaan Islam dengan mengikuti perilaku-perilaku orang-orang kafir, mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, bahkan dari sisi pakaian sampai tutur kata. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah Islam ini, ikhwani kita hendaknya mensyukurinya. Kemudian menjaganya jangan sampai keislaman tersebut terlepas dari diri, diri kita. Sebab tidak ada yang menjamin bahwasanya seorang bisa bisa tetap kokoh istiqomah di atas Islam tersebut sampai akhir hayat. Kewajiban seorang muslim menjaganya dan terus meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan di atas jalan tersebut. Kemudian di antara nikmat terbesar setelah kenikmatan Islam adalah kenikmatan dikenalkannya kita dengan manhaj yang sahih dikenalkannya kita dengan sunnah dan diberi hidayah untuk tegak di atasnya. Ini merupakan hidayah terbesar setelah hidayatul Islam. Sebagaimana dikatakan oleh para salaf, "Ma adri ayyu ni'mataini afdalu alayya an hadani Allah Islam atau an yu'afiyani min hadhihi al-ahwa." Aku tidak tahu di antara dua nikmat ini mana yang terbesar bagiku ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadaku untuk berislam ataukah ketika Allah menyelamatkanku dari hawa-hawa nafsu ini yaitu dari golongan-golongan yang menyimpang golongan-golongan yang mengikuti hawa nafsu sehingga ketika kita mengenal manhaj salaf mengenal manhaj ahlu sunnati wal jamaah dan yang kita syukuri dengan sebesar-besar kesyukuran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman qul bifadlillah وبرحمته فبذلك فليفرحوا huwa خير mimma yajma'un katakanlah bifadlillahi wa birahmatihi dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya fabidzalika falyafrahu dengan yang semua itu hendaknya kalian merasa gembira kegembiraan yang kemudian disusul dengan kesyukuran sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas anugerah yang diberikan kepada kita di mana kebanyakan manusia tidak mendapatkannya. Kemudian ikhwan fillah sebagaimana telah kita janjikan pada pertemuan yang lalu insyaallah mulai hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang membahas tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Kitab yang para ulama telah memujinya. Dan bahkan tidaklah seorang talibul ilm memulai pelajaran dia dalam pelajaran-pelajaran akidah kecuali sebagian besarnya mereka memulai dengan kitab ini. Dan perlu diketahui ikhwanifillah bahwasanya pembahasan akidah adalah pembahasan yang sangat penting. Karena tidak akan bisa amalannya dan cerih payahnya di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika dibangun di atas akidah yang sahih. Kapan saja akidah seseorang itu menyimpang, akidahnya meleset dari jalan yang lurus, maka amalan-amalan tersebut akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Islam karena memang seseorang tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka-mereka yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang dibangun di atas akidah yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Qalbun salim ditafsirkan oleh para ulama adalah hati-hati yang selamat dari akidah-akidah yang rusak. Hati-hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan dan selamat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karena itulah seorang muslim hendaknya berusaha dengan keras dan betul-betul memperhatikan pembahasan-pembahasan seputar akidah sehingga dia bisa menata hatinya, menata keyakinannya agar jangan sampai mempunyai keyakinan-keyakinan yang rusak. Sehingga kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul memperhatikan permasalahan ini sehingga ketika mendidik para sahabat awal-awal yang dididikkan kepada mereka adalah pelajaran akidah yang benar. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih, seorang sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fitnatun hazawira. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama quran Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana." kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada saat itu kami masih dalam keadaan muda belia dari para jadi para pemuda sahabat-sahabat yang masih muda masih memiliki pemilik pemikiran yang jernih kekuatan yang penuh mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Maka kami belajar tentang iman belajar tentang akid tentang akidah yang sahih, tentang keyakinan yang benar. Qabla an nata'allam al-Qur'an, sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Kemudian kami pun mempelajari Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengannya semakin bertambah keimanan kami. Dari hadis yang sahih ini ikhwani fillah, kita ketahui bahwasanya kebiasaan para salaf mereka mengajari anak-anak mereka mengajari para pemuda mereka untuk membenarkan akidah terlebih dahulu sebelum mempelajari yang lain sebab kenapa ketika akidah telah benar maka yang lainnya akan mudah adapun ketika akidahnya rusak maka yang lainnya tidak akan bermanfaat sehingga di sini sahabat mencontohkan bagaimana mereka menuntut ilmu dimulai dari membenarkan iman perkara-perkara yang diimani sehingga keimanan kokoh. Maka ketika keimanan telah kokoh, mereka menuntut ilmu agama pun dengan benar. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap tidak menginginkan yang lainnya. Dan ketika akidah telah kokoh, saat menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, mereka pun yakin bahwasanya ilmu itu wajib diamalkan, maka mereka pun mengamalkan. Kemudian ketika telah mengamalkan, ketika akidah kokoh, akidah benar, mereka tahu bahwasanya ilmu itu telah diamalkan, harus didakwahkan, mereka pun berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting mendasarkan semua amalan-amalan kita di atas akidah yang sahih. Lihat bagaimana para sahabat setelah memiliki keimanan yang kuat, akidah yang sahih, kemudian mereka belajar Al-Quran, maka apa? Fazdat nabihi imana. Maka semakin bertambahnya, bertambahlah keimanan kami. Karena memang orang-orang yang memiliki akidah yang benar ketika membaca Al-Quran akan bertambah keimanannya. Innamal mu'minuna alladhina idha dzukirallahu wajilat kulubuhum wa idha tuniyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ini keadaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran dalam keadaan iman mereka benar. Keadaan akidah mereka sahih. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka keimanan mereka bertambah. Berbeda dengan orang-orang yang mempelajari Al-Quran sebelum mereka mempelajari akidah yang benar. Al-Quran akan disepelekan seakan-akan itu merupakan bacaan-bacaan yang tidak mengandung arti Nah, karena itulah benar-benar hendaknya kita ikhwani fillah menanamkan akidah yang benar ini kepada anak-anak kita. Menanamkan akidah yang benar ini yang sebelum itu semua kepada diri-diri kita sendiri. Karena kita tidak akan ditanya kecuali apa-apa yang kita lakukan. Sehingga pelajaran ini insya Allah merupakan merupakan pelajaran yang sangat penting. Jangan sampai kita menyanyiakannya. Kemudian kita memilih kitab Lum'atul Itikad ini fillah dikarenakan mudahnya pembahasan yang disampaikan oleh pengarangnya dan dikarenakan pengarangnya sendiri juga telah dikenal oleh para ulama dengan keselamatan akidahnya dan kekokohan ilmunya serta manhajnya yang lurus di atas manhaj salaf. Walaupun sebagaimana kebanyakan manusia biasa, tidak terlepas seorang pun selain para ambia dari kekurangan dan dari ketergelinciran. Dan insya Allah nanti pada perkara-perkara yang pengarang ini tergelincir akan kita berikan peringatan yang jelas secara umum para ulama memuji kitab ini dan memuji pengarangnya. Terlebih lagi ketika kitab ini dihiasi dengan syarah dari Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah taala. Seorang alim yang telah diketahui kepapahannya dalam membela manhaj salaf dan telah diketahui bahwasanya beliau meninggal di atas manhaj tersebut. Karena memang sebagaimana dikatakan oleh salaf kita, manistanna minkum falyastanni bimangkotmat fa innal hay lam yu'man alaihi fitnah Barang siapa yang mengikuti jalan seorang maka ikutilah jalan orang yang telah mati karena memang orang yang hidup tidak aman darinya dari tertimpa fitnah. Sebelum kita masuk pada inti kitab, perlu kita mengetahui makna dari judul ini ikhwanifillah. Kitab ini dikatakan atau dinamakan Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilur Rasyad. Lum'ah ikhwanifillah memiliki makna yang banyak. Dan di antara maknanya yang paling cocok dengan kitab ini adalah bermakna bulughah yaitu bekal. Bermakna bulughah yaitu bekal. Berarti makna lum'atul i'tiqad adalah bekal yang berupa i'tiqad yang sahih, bekal yang berupa keyakinan-keyakinan yang benar al-hadi ila sabilir rasyad ia akan mengantarkan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Berarti dari judul ini saja ikhwani fillah kita akan mengetahui bahwasanya apa yang dikandung dalam kitab ini adalah bekal-bekal yang sangat penting bagi seorang muslim. Yang bekal-bekal tersebut berupa keyakinan yang benar yang akan mengantarkan dia kepada jalan yang lurus dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufiknya sehingga bisa mempelajarinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengarang kitab ini adalah seorang yang sudah sangat dikenal di kalangan para tolabul ilm dan sering kita lewati penjelasan-penjelasan beliau dalam pelajaran-pelajaran fikih yaitu yang dikenal dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang sering perkataan-perkataan beliau dalam kitab Al-Mughni yang merupakan kitab rujukan dalam ilmu fikih kita nukilkan dalam pelajaran-pelajaran bulughul maram. Adapun nama beliau secara lengkap yaitu Muwaffiquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah antum bisa buka di halaman ke-8. Baik. Jadi makna pengarang kitab ini adalah Abdullah. Adapun gelar Muwaffiquddin adalah gelar yang diberikan kepada beliau. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ibnu Qudamah ibnu Mikdam bin Nasr ibnu Abdullah al-Maqdisi. Thumma Dimashqi. Kemudian beliau berpindah ke Damaskus. Sebuah negeri yang pada saat itu ikhwanifillah merupakan negeri-negeri di mana ilmu sangat dijunjung tinggi. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 541. Berarti beliau adalah seorang ulama yang hidup di abad ke-6. Perkembangan beliau dalam menuntut ilmu sebagaimana kebiasaan mereka-mereka yang telah mencapai gelar imam. Mesti ketika mulai kecil mereka telah terdidik di atas ilmu. Beliau mulai membaca Al-Quran dan menghafalnya dalam umur 10 tahun dan menghafal kitab Mukhtasar Al-Khiraqi, sebuah kitab dalam pembahasan fikih. Setelah itu kemudian beliau rehlah ke negeri Baghdad dan mendengar dari masyaih-masyaih yang ada di negeri tersebut. Dan Baghdad pada saat itu merupakan negeri yang dipenuhi dengan ilmu. Setelah itu, beliau meneruskan jalan dalam tulabul ilm sehingga bisa melampaui orang-orang yang seumur dengannya dan sampailah dia pada derajat seorang yang sangat dihormati dan termasuk sangat mumpuni dalam permasalahan madhab Ahmad serta usul-usulnya. Adapun akhlak beliau, beliau adalah seorang yang warak. Namanya warak ikhwanifillah, seorang yang berhati-hati dari melanggar apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Bukan sekedar meninggalkan yang haram, akan tapi dia juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Seorang yang dikenal dengan zuhud, Zuhud adalah tarku ma la yanfa' li akhiratih. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Bukan seorang yang dikatakan zuhud itu adalah orang yang miskin, orang-orang yang fakir, akan tapi memang orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Walaupun dia mempunyai harta banyak, tapi jika dia menggunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya, maka dia termasuk dalam deretan orang-orang yang zuhud. Dia dikenal mempunyai wibawa dan ketenangan. Semua waktunya digunakan untuk ilmu dan amal. Dan inilah kebiasaan para ulama. Mereka menggabung antara ilmu dan amal. Walaupun telah mencapai kedudukan sebagai seorang alim, seorang imam, tidak berhenti pada waktu itu saja. Tidak berhenti pada derajat itu saja akan tapi tetap dalam hidupnya mereka terus bergelut dengan ilmu. Setiap harinya mereka mempelajari ilmu-ilmu untuk semakin mengokohkan ilmu yang ada pada mereka dan untuk menambah ilmu yang belum dimiliki. Karena memang ikhwanikillah ilmu merupakan samudra yang tidak bertepi betapapun atau berapapun Allah Subhanahu wa taala berikan umur kepada seorang, maka tidak akan mungkin dia untuk bisa meraih semua ilmu yang ada. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala <coughs> mempunyai guru-guru yang banyak. Di antara guru beliau yang paling terkenal adalah Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi. Demikian pula seorang ulama fikih dari negeri Irak yang bernama Abdul Fath Nasr Ibni Fatian. Adapun mengenai murid-muridnya, murid-murid beliau sangatlah banyak. Akan tapi di antara murid-murid beliau yang paling masyhur adalah Abu Syamah Al-Maktisi. Imam Abu Syamah Al-Maktisi, demikian pula Al-Hafidh Zakiyuddin Abu Muhammad Al-Mungdiri. Kedua murid ini adalah murid yang terkenal di antara murid-murid Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Para ulama baik dari zaman dulu maupun zaman sekarang memuji imam ini ikhwanillah. Di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala seorang yang telah kita kenal bagaimana kejelian beliau dalam menukil dan bagaimana kekokohan beliau dalam akidah. Beliau mengatakan tentang Ibnu Qudamah ini ma dakhala Syam ba'dal Auza'i afqaha min asy-Syaikh Al-Muwaffiq. Tidaklah masuk ke negeri Syam setelah Imam Al-Auza'i yang lebih faqih daripada Asy-Syaikh Al-Muwaffiq. Ini gelar untuk Ibnu Qudamah al Maktisi, digelar dengan Muwaffiquddin. Dan terkadang para ulama yang lainnya menukilkan qala Syekh Al-Muwaffiq. Ini berarti yang dimaksud adalah Ibnu Qudamah. Jangan sampai keliru. Kalau dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab yang lain disebutkan qala muwaffiquddin rahimahullah atau qala syekh al-muwaffiq itu sama dengan qala ibnu qudamah. Ini semuanya satu orang yaitu apa yang kita bahas biografinya kali ini. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan tentang Ibnu Qudamah Syekhul Islam imamun alimun bari'un lam yakun fi asrihi wala qabla dahrihi bimuddah afqaha minhu. Syekh kaum muslimin dikelari Syekhul Islam juga seorang imam yang alim bari yang terdepan dalam membela manhaj maupun dalam ilmunya maupun dalam beramal tidak ada pada zamannya demikian pula pada zaman sebelum beliau dengan jarak yang pendek yang lebih fakih daripada Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Jadi di masa beliau dialah orang yang terdepan dalam sisi fikih. Demikian pula zaman sebelum beliau dengan jarak yang pendek. Adapun jarak yang panjang tentunya di sana ada imam-imam yang lain yang lebih alim dari beliau. Dan memang setiap yang alim di sana mesti ada yang lebih alim darinya. Dan itu merupakan sunnatullah yang Allah tunjukkan bahwasanya tidak ada yang sempurna dari sisi ilmu kecuali Allah Azza wa Jal. Mengenai karangan-karangan beliau sangatlah banyak, baik pada bidang fikih, bidang akidah, bidang usul fikih, bidang zuhud maupun bidang hadis ikhwanifillah. Dan kebanyakan kitab-kitab beliau terus dikaji sampai zaman sekarang. Di antara kitab yang paling terkenal dari kitab-kitab yang dikarang oleh beliau pada bidang fikih adalah Al-Mughni. Al-Mughni yang di sana beliau membahas dengan panjang lebar tentang fikih Islam. Dan sungguh seorang yang membacanya akan melihat bagaimana imam ini memiliki ilmu yang sangat luas terhadap syariat ini. Ditambah lagi dengan kitab yang lain seperti Al-Umdah, demikian pula Al-Mughni. Adapun untuk bidang etikot dan inilah yang sedang kita bahas salah satu karangannya yaitu atur Etikot. Kemudian kitab tentang Al-Qadar dan dam takwil Kitab yang di sana beliau menerangkan tercelanya At-Ta'wil dan membantah tentang keadaan Ahlul Kalam yang memang di antara senjata utama Ahlul Kalam adalah At-Ta'wil. Adapun di bidang usul fikih kitab beliau yang sangat terkenal adalah Raudatun Nadir. Kitab ini Ikhwanifillah yang kemudian diringkas oleh Imam Ash-Shinkiti rahimahullah ta'ala menjadi mudhakirah fi usulil fiqh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sehingga kelak bisa membahas kitab yang bagus ini, yaitu kitab dalam usul fiqh yang senantiasa dikaji oleh para tulabul ilm yang asal dari mudzakkirah ini adalah kitab Raudatun Nadir. Adapun dalam hadis beliau mempunyai kitab Mukhtasar Ilal Hadis lil Khalal. Sedangkan dalam kitab Zuhud beliau memiliki kitab at tawabin dan yang lainnya. Ini sekilas tentang Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Yang dari sini kita ketahui ikhwani fillah bahwasanya imam ini adalah seorang yang telah dikenal dan telah diakui keilmuannya sehingga seorang mempelajari apa-apa yang dia tulis dengan tenang. Akan tapi walaupun demikian, hendaknya seorang ketika belajar tetap belajar di bawah bimbingan seorang mudarris. Karena apabila seorang mempelajari dan membaca-baca sendiri sebelum mempunyai bekal yang cukup dari ilmu-ilmu usul, khawatir dia akan menyimpang dan tidak mengetahui serta tidak tidak membedakan, tidak bisa membedakan mana yang hak dari yang batin. Adapun mengenai biografi pensyarahnya ikhwani fillah telah kita ketahui bersama tentang keadaan Al-Allamah al utaimin rahimahullah taala. Kan tapi sebagai bentuk mengambil iktibar dari jalan-jalan orang yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan tidak salahnya kita membaca sekilas tentang biografi imam yang besar ini. Atau seorang alim yang dikenal dakwahnya dengan dakwah ahli sunnah wal jamaah. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Saleh Ibn Muhammad Ibn Utsaimin. Muhammad Ibn Saleh Ibn Muhammad Ibn Utsaimin. Beliau dilahirkan di negeri Unaizah pada bulan Ramadan tahun 1347. Beliau membaca Al-Quran pada kakeknya dari sisi ibu. Jadi kakek dari pihak ibu. Kemudian beliau menghafalnya. Kemudian beranjak untuk menuntut ilmu. Baik itu ilmu khat, kemudian ilmu hisab, dan ilmu-ilmu adab. Dan ini juga yang hendaknya diperhatikan ikhwanifillah Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak didik kita dari pengajaran adab. Sebagian orang tua, mereka menitik beratkan untuk menghafal, menghafal agar anak-anaknya bisa menghafal, bisa menulis dan lalai pada satu hal utama, yaitu pengajaran adab. Pengajaran adab, bagaimana dia beradab kepada orang tua itu sendiri. Jangan sampai kita bersusah payah mencukupi kebutuhan anak-anak ternyata mereka adabnya terhadap orang tua sendiri masih sangat buruk. Dan ini merupakan musibah yang hendaknya orang tua senantiasa berusaha untuk mengubahnya. Karena adab seorang anak fillah yang paling utama setelah dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beradab kepada orang tua. Kemudian beradab kepada mereka-mereka yang mengajarinya, beradab kepada saudara-saudaranya dan teman-temannya. Dan lihat di sini Al-Allamah Ibn Utsaimin di antara pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada beliau di awal-awal tumbuh beliau adalah pelajaran Al-Qur'an dan pelajaran adab. Beliau rahimahullah taala mengambil ilmu dari syekh yang pertamanya yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang tafsirnya kita kaji pada pelajaran-pelajaran Maghrib. Dan ini Imam as merupakan syekh pertama dari Al-Allamah Ibn Utsaimin Beliau mengambil dari Syekh ini berbagai macam cabang-cabang ilmu. Sehingga kita lihat kekokohan beliau dari sisi ilmu fikih sebagaimana kekokohan Imam Sa'di baik dari menguatkan ya permasalahan-permasalahan dengan usul-usul yang sangat kokoh. Setelah itu kemudian beliau juga berguru kepada Al-Alamah Abdul Aziz Ibn Baz. Yang ini bisa dikatakan sebagai syekh yang kedua bagi Al-Allamah Ibn Uthaymin yang pada Syekh Ibn Bas ini beliau berguru dan membaca kitab Sahih Bukhari kemudian sebagian kitab-kitab karangan karangan Syekhul Islam dan yang lainnya beliau dikenal sebagai seorang yang cerdas akhirnya melampaui teman-temannya dan dan diberikan amanah untuk memberikan pengajaran dan akhirnya sebagaimana kita ketahui beliau adalah rujukan di negeri Imam Malakah baik pada bidang akidah, bidang fikhiyah maupun bidang-bidang ilmu syariah yang lain. Dan alhamdulillah beliau sebagaimana Ibnu Qudama rahimahullah taala Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam keadaan Islam dan dalam keadaan dikenal sebagai pembela as-sunnah. Ini sekilas tentang kedua imam ini ikhwanifillah dan pelajaran yang penting bagi kita semua adalah bagaimana mereka berdua itu kokoh dan semangat dalam talabul ilm. Karena ini yang penting ketika seorang mempelajari kehidupan para ulama, kita melihat bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu, kemudian semangat mereka dalam beramal dengan ilmu dan dalam mendakwahkan ilmu yang dimilikinya. Tentunya kita semua masih jauh dari mereka dari sisi semangat ini, terlebih lagi dari sisi hasil yang dicapai.